بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين azza atas segala limpahan rahmat dan dayanya serta segala curahan nikmatnya yang hingga hari ini merasakan nikmat-nikmat itu nikmat-nikmat yang teramat sangat banyak yang kita tak mampu untuk menghitung hitung nikmat itu maka hadirin sekalian kita terus menjadi memuji dan bersyukur kepadanya yang terbesar Demikian pula iman kepada atau dalam ini dengan kita memiliki rasa takut kepada Allah dan cinta kepada serta memiliki harapan besar apa yang kita lakukan di dunia ini tidak berhenti dulu saja. Ada balasannya. Ada balasannya. Inilah nikmat Islam dan nikmat iman. Benar-benar akan melahirkan iman ini dimiliki oleh setiap hamba. Dan nikmat itu benar-benar yang iman itu benar-benar iman yang murni, iman yang kuat, iman yang kokoh. Maka akan melahirkan sekian banyak dampak positif bagi seorang hamba يترجى الله تعالى في الفرقة الذين آمنوا ولم يلبسوا Maka syaratnya adalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman. menjelaskan tidakkah kalian mendengar ucapan seorang hamba saleh seorang hamba yang saleh yaitu Luqman dalam sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Qur'an kata beliau yang Allah sebutkan dalam firman-Nya innasyirka Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar dosa sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing, mengajarkan, menjelaskan tafsir ayat ini bahwa tidak mencampur tidak mencampur imannya dengan kezaliman, yakni tidak mencampur imannya dengan kesyirikan. Yang Allah sebutkan di ayat ini disebutnya kesyirikan kezaliman yang besar. Sehingga makna ayat ini adalah orang-orang yang beriman alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin dan tidak mencampur imannya dengan musyrik jadi tidak menyebutkan Allah dan Tuhan dia dalam ibadahnya murni hanya untuk Allah semata dia berdoa hanya kepada Allah Dia sholat hanya untuk Allah. Dia bertawakal hanya kepada Allah menggantungkan nasib hidupnya, menyadarkan nasib dirinya hanya kepada Allah. Dia minta rezeki hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Dia mohon pertolongan dia beristighatsah juga hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Maka ini di antara ciri orang yang mengesahkan atau menurunkan ibadahnya hanya kepada Allah. Tidak kemudian dia berdoa, meminta-minta kepada selain Allah. Ya. ini diingkari dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, وَأَنَّ Ketika minta rezeki misalnya mintanya kepada selain Allah. Apa yang diistilahkan misalnya kesukihan atau yang lainnya. Ya, ingin kaya, ingin cepat kaya, ingin rezekinya lancar, maka dia mencari sesuatu lain selain Allah. Minta itu para misalnya, Bila berangkat berdoa menuju Allah adalah kalau tidak rela. Nah, hadirin sekalian, tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman yakni kesyirikan maka mereka itu ulaika lahumul amn, wa hum muhtadun mereka itu akan mendapatkan keamanan dan mereka akan mendapatkan hidayah mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah keamanan di mana keamanan di dunia dan di akhirat. Aman dari azab Allah baik di dunia maupun di akhirat. Dengan syarat apa? Beriman dan tidak mencampur imannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Kesyirikan bukan kezaliman, iya, karena mendolimi Allah. Mendolimi Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang beriman dengan iman yang benar, iman yang jujur dan tidak mencampur imannya dengan kesyirikan, maka dia pun akan apa? Cinta kepada Allah dengan sebenar-benar cinta. Yang tadi kita jelaskan di depan melahirkan amal. Amal saleh. Dan sebaliknya dia menjauhi segala larangan Allah Sehingga dia pun terdorong untuk senantiasa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala perbuatan dosa dan maksiat. Maka balasannya adalah Allah, Allah sebutkan di sini ulaika lahumul amnu akan mendapatkan keamanan. Keamanan dunia aman dari azab Allah taala baik di dunia maupun di akhirat. Dan mereka lah orang-orang yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk, bimbingan Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah taala di dunia maupun di akhirat. Masyaallah muslimin, para hadirin sekalian dan para hadirin para uh, kaum muslimin yang mendengar kajian ini demikian besar balasan yang Allah berikan. Nah, apabila ini terhadap individu-individu terhadap individu-individu maka apabila individu ini semakin banyak semakin banyak menjadi sebuah masyarakat bahkan menjadi sebuah bangsa dan negara yang mereka terdiri dari terdiri dari orang-orang yang beriman maka bangsa itu akan menjadi bangsa dan negara yang aman tentram stabil ketertiban dan keamanannya. Yang nah, ini tentu kita sangat berharap bagi bangsa dan negara kita Indonesia ini adalah bangsa dan negara yang aman dan tertib secara nasional maka hendaklah itu dimulai dari individu-individu. Bangsa ini harus terdiri dari individu-individu yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dan memang demikianlah. Allah perintahkan dimulai, untuk memulai dari diri sendiri. Dari pribadi-pribadi. Ya ayuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Sebelum orang lain Allah perintahkan, wahai orang beriman, jagalah dirimu. Dimulai dari pribadi. Jagalah dirimu. Baru kemudian siapa? Keluargamu dari api neraka. Bentengi. Yang sampai terkena jilatan api neraka. Bagaimana menjaga diri dari api neraka? Dengan menjalankan ketaatan, ketaatan kepada Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, meninggalkan segala yang menyebabkan Allah murka. Jangan sampai kita mendatangkan kemurkaan Allah. Apalagi kita menantang murka Allah, jangan sampai. Maka di ayat ini Allah peringatkan dan itu dimulai dari diri sendiri, pribadi-pribadi yang kemudian kepada keluarga yang berarti akan meluas dan meluas. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka apabila bangsa kita ini terdiri tersusun dari individu-individu. Yang individu itu akan membentuk keluarga-keluarga. Yang kemudian keluarga-keluarga ini akan membentuk masyarakat. Masyarakat akan membentuk lingkungan-lingkungan. Apa? Masyarakat akan membentuk sebuah bangsa dan negara. Maka dimulai dari sekup yang kecil ini akan melahirkan bangsa dan negara yang aman, tertib, tentram dan kuat. Tapi apabila individu-individu di bangsa ini sudah rapuh keimanannya, lemah keimanannya, sehingga berani dia melanggar atau tidak memperdulikan, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, Berani dia melanggar larangan-larangan Allah, menerjang larangan-larangan Allah. Maka di saat itulah Allah murka. Ketika dia tidak lagi mensyukuri nikmat Allah. Seorang yang melakukan perbuatan dosa itu pada ikatnya tidak bersyukur kepada Allah. Apalagi ketika dia tidak beribadah atau ibadahnya atau doanya dia berdoa meminta kepada selain Allah, maka ini jelas tidak bersyukur kepada Allah. Yang Allah telah memerintahkan ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وهي أمة manusia Dipanggil wahai umat manusia, "Ubudu rabbakum." Beribadalah kalian kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang umat-umat sebelum kalian. Ibadah kepada Allah, Sang Pencipta. Yang Allah menciptakan Anda, kalian ini tadi dan juga orang-orang sebelum kalian, semuanya Allah menciptakan. Tidak ada manusia tidak ada satu makhluk pun yang ada dengan sendirinya tanpa dicipta. Semuanya Allah ciptakan. Maka berilah kepada Allah Sang Pencipta. La'allakum tattaqun agar kalian menjadi insan-insan yang bertakwa. Allazi ja'ala lakumul arda firasya. Kemudian Allah sebutkan nikmat-nikmatnya. Yang Allah yang menciptakan kalian tadi itu telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan sehingga kalian bisa berjalan dengan mudah di darat di lautan maupun di udara untuk mencari apa yang kalian butuhkan untuk mendapatkan segala kenikmatan terhampar dengan mudah tidak ada kesulitan untuk berjalan di muka bumi wassamaa binaa. Dan Allah jadikan untuk kalian wahai umat manusia langit ini sebagai bina sebagai bangunan yang kokoh yang menaungi kalian. Yang Allah sebutkan di atas di ayat yang lainnya bahwa Allah tinggikan langit ini tanpa tiang dan merupakan sakfan mahfudho atap yang kokoh nggak runtuh hari ini sudah ber abad atau bermiliar-miliar abad bahkan langit itu hmm. yang nanti ada saatnya Allah jadikan langit itu robek terpecah dan akan runtuh kalau sudah terjadi hari kiamat langit yang demikian Allah jadikan Allah kali Allah berikan kalian tinggal di bumi ini Dinaungi oleh langit yang kokoh. Wa anzala minas sama dan dari langit itulah Allah turunkan air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Yang dengan air itu Allah keluarkan, Allah tumbuhkan dari bumi yang kalian tinggal padanya. Berbagai buah-buahan. Ya, berbagai hasil bumi sebagai rezeki untuk kalian sehingga kalian bisa makan rezeki kalian pun datang dari Allah Taala maka Allah ingatkan fala taj'alu andada jangan kalian jadikan untuk Allah itu adanya tandingan-tandingan kalian sejajarkan makhluk dengan Allah kalian tunduk dan patuh merendah diri meminta-minta kepadanya seperti kalian Meminta kepada Allah. Dijadikan itu sejajar dengan Allah Ta'ala. Jangan. Jangan sampai ada yang kalian jadikan tandingan bagi Allah Ta'ala. Dianggap sebagai penguasa. Yang sebanding dengan Allah. Dianggap sebagai pemberi rezeki. Padahal yang memberikan rezeki hanya Allah. Ada penguasa lautan. Ada penguasa lembah ini menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian menjadikan adanya tandingan-tandingan bagi Allah. Wa antum ta'lamun. Padahal kalian tahu bahwa tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang kuat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan nikmat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah Allah perintahkan beribadah dan Allah peringatkan agar jangan menjadikan adanya tandingan-tandingan selain Allah yang kalian ibadai, yang kalian sembah, yang kalian doa kepadanya. Jangan. Tapi kalian beribadah, kalian menyembah, kalian berdoa hanya kepada Allah. Tunduk dan patuh hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah Apabila kita ingin bangsa ini, negara ini menjadi bangsa yang adil makmur, tentram, sentosa, aman dan tertib. Sebaliknya, Allah Ta'ala ingatkan Apabila sebuah bangsa sebuah negara, sebuah masyarakat ingkar kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا rizquha ragadan min kulli makan فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون dan Allah membuat perumpamaan sebuah negeri kanat aminatan yang dulunya itu aman aman nggak ada peperangan nggak ada perampokan nggak ada pencurian aman nggak ada aman dan tentram Ternyata apa? Negeri yang Allah berikan keamanan ini, Allah berikan ketentraman ini, masyarakatnya lupa. Masyarakatnya lalai. Lupa kepada Allah. Lalai akan kewajiban beribadah kepada Allah bahkan berani melanggar menginjak-injak perintah-perintah Allah, melanggar larangan Allah, bahkan menantang datangnya murka Allah. Fakafarat bi an'umillah. Mereka penduduk negeri itu pun ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah, kafir terhadap nikmat-nikmat Allah. Dan yang bersyukur kepada Allah ketika rezekinya Melimpah. Banyak bersyukur kepada Allah. Rajin beribadah kepada Allah. Taat kepada perintah-perintah Allah. Jauhi larangan-larangan Allah. Mestinya seperti itu. Jangan berdoa kecuali kepada Allah. Apabila sakit, jangan minta sembuh, minta obat kecuali hanya kepada Allah. Ini ternyata apa? dia rakyat atau penduduk negeri itu ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Ya, fakafara di anumil. Atau ada yang terlewat dari terjemahan ayatnya. Yati rizquha ragadan dan kulli makan. Negeri yang Allah katakan tadi itu negeri yang aman, tentram, ya. Datang pada negeri ini rezekinya dari berbagai tempat secara berlimpah. Aman, tentram, banyak berlimpah ruah rezekinya. Ternyata penduduknya apa? Ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Fakafarat bi an'umillah. Penduduknya pun ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah. Fa'adzaqaha Allah libasal ju'i wal khawf. Berubah. Tadinya aman, tentram, rezeki berlimpah, maka Allah kenakan kepada mereka pakaian ju kelaparan dan takut, ketakutan. Tadi nyaman, tiba-tiba ketakutan. Takut musuh menyerang. Takut bencana menimpa. Nggak tenang hidupnya. Tadinya rezekinya banyak melimpah, sekarang jadi kelaparan. Kenapa? Dengan sebab perbuatan mereka tadi. Yang telah ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Allah kondisinya. Maka para hadirin sekalian, ini merupakan salah satu bentuk permisalan dan menjadi saksi sejarah telah mencatat bagaimana sebuah kaum, sebuah bangsa ketika mereka menentang Allah taala, menentang menentang rasul yang Allah utus kepada kaum tersebut. Kita lihat bagaimana kaum Nabi Nuh alaihissalam ketika ingkar Nabi Nuh berdakwah 950 tahun mengajak umatnya menyadarkan umatnya Mari kembali beribadah hanya kepada Allah Minta rezeki, mintalah rezeki kepada Allah. Berdoa, jangan berdoa kepada selain Allah. Minta keselamatan, jangan kepada selain Allah. Minta selamatannya kepada Allah. Nah, mau sadar. Setelah 950 tahun Allah kirim padanya. Topan, banjir bandang. Musnah kaum itu. Demikian pula kaum Ad Ketika Allah utus padanya Nabi Hud alaihissalam tetap ingkar. Demikian pula bangsa Samud. Allah hancurkan, Allah binasakan. Dengan suara yang menggelegar, dengan dikirimnya angin yang terus menimpa mereka. Demikian pula kaum Nabi Lut sebuah kaum yang dalam bahasa kita sekarang kaum yang memelihara atau memiliki kebiasaan LGBT. naudzubillah. Dengan sabar Nabi Lut mengingatkan mereka. Di samping Nabi Lut membenahi iman dan tauhid mereka agar mau beribadah hanya kepada Allah, syukur kepada Allah dan juga Nabi Lut membenahi kebiasaan kaumnya ini tadi berbuat LGBT ini tadi ternyata mereka ingkar maka Allah azab Allah azab kaum ini Allah hukum dengan cara Allah angkat desa mereka ini langit tinggi sekali dan kemudian Allah balik Allah balik sehingga terpendam hancur lebur umat ini Demikian pula bangsa-bangsa dan kaum-kaum yang lainnya. Maka kita di zaman sekarang ini pun jangan sekali-kali kita menantang Allah Ta'ala. Menantang murka Allah Ta'ala. Yang semestinya kita berdoa, beribadah hanya kepada Allah. Meminta, berdoa, memohon kesembuhan hanya kepada Allah. Namun ternyata apa? Mempersembahkan kepada penguasa laut entah laut selatan, laut timur, ya, laut utara, atau laut mana saja. Padahal penguasa jagat raya ini, daratannya, lautannya, bahkan bumi dan langitnya hanya Allah Taala. Ini mempersembahkan ya, sembelihan disajikan kepada penguasa-penguasa yang tadi itu. Padahal Allah katakan, "Fala taj'alulillahi anda Jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Mestinya akan berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah, minta keselamatan, kemakmuran untuk bangsanya, untuk desanya, minta kepada Allah. Ternyata ada yang minta kepada selain Allah. Ini Allah katakan, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa apabila dia disekutukan dalam ibadah. Sangat besar murkanya Allah. Dan sehingga mari kita sebagai bangsa kita Indonesia yang menginginkan kedamaian, keselamatan, ketertiban dan keamanan untuk negeri ini Mari kita kembali kepada Allah Ta'ala. Beristighfar dan bertobat kepadanya. Ya. Segera kita mohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Mari kita beriman kepada Allah dengan iman yang benar, yang bersih, yang murni, tidak tercampur dengan kesyirikan. Jangan sampai kita menyekutukan Allah dalam ibadah. Yang dengan itu Allah berikan kepada kita keamanan dan hidayah kepada kita semua. Yang dengan itu akan menjadi bangsa dan negara yang aman dan tertib. Sampai di sini kajian kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين